محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحمد لله الحمد لله رب العالمين segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali bertemukan kita di majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih al wafaymin rahimahullah taala masih dalam pembahasan an-nasakh penghapusan hukum nah kata beliau rahimahullah wa yanqasimu an nasakh bi'tibari an nasikh ila arba'ati aqsamin an nasakh yakni penghapusan hukum itu terbagi menjadi empat jenis jika ditinjau dari sisi an-nasikh dari an-nasikh maksudnya nasikh yang memansuh yang menghapus hukum Nah, kalau kemarin ya yang dihapus, sekarang yang menghapus. Nah, jadi kalau ditinjau dari sisi an-nasikh itu terbagi menjadi empat jenis. Kata beliau rahimahullah al-awwalu yang pertama naskhul qur'ani bil qur'ani wa ayat al ayat ayat al al ayat al musabarati. Nah, yang pertama adalah naskhul Quran bil Quran. Al Quran menasakh Al Quran. Yani Al Quran ayat dalam Al Quran menghapus ayat yang lainnya dalam Al-Quran. Contohnya ayat Al-Musabarah, ya, dua ayat Al-Musabarah dalam uh, Al-Quran yang menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala ya, pada awalnya ya, di awal ayat ya, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kaum muslimin ya, untuk bersabar menghadapi orang-orang kafir ya, 100 orang atau 10 orang e, banding 10 nah, apa, e, 10 orang 20 orang itu bisa mengalahkan 200 orang nah, jadi jika ada 20 orang yang sabar dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghapus atau mengalahkan 200 orang yang kafir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 65. Nah, kemudian ayat ini dihapus hukumnya ya, oleh surat Al-Anfal ayat yang ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum mi'atun mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru." Nah, jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, maka mereka akan mengalahkan 200 orang kafir ya. Dan jika seandainya ada 100 orang di antara kalian yang bersabar, maka mereka akan mengalahkan 1000 orang kafir, ya, orang-orang ya, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 20 lawan 200 orang. Setelah itu dihapus hukumnya firman Allah subhanahu oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 66. Ini ayat berikutnya. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah Subhanahu wa taala ya telah mengetahui pada kalian ada kelemahan. Jika iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau ada di antara kalian 100 orang, maka dia bisa mengalahkan dua orang. Satu satu banding uh, dua. Kalau tadi satu banding 10. Nah. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidnillah. Dan jika di antara kalian ada 1000 orang yang bersabar, maka dia akan mengalahkan 2000 orang kafir dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Nah, semuanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau At-Tani, naskhul Qur'ani bil sunnati." Walam ajid lahu mithalan saliman. <coughs> yang kedua, jenis yang kedua kata beliau, naskhul Qur'an sunnati ayat dalam Al-Quran dinasakh, dihapus dengan sunnah. Yani sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan, walam ajidilahu mithalan saliman. Dan aku tidak mendapatkan contoh yang selamat. Ini. Contoh yang selamat dari kritikan. Ya. Ada beberapa contoh yang disebutkan oleh jumhur ulama atau banyak ulama ya akan tetapi dikritik oleh beliau rahimahullah taala. Nah, masya Allah taala ala kulihal ya kita sebutkan contoh-contoh tersebut ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala wallati ya'dinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum wa in shahid fa in shahidu famsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila surah an-nisa ayat 15 Allah berfirman dan wanita-wanita yang melakukan al fahishah melakukan perbuatan keji alias zina dari kalangan wanita-wanita kalian, ini wanita-wanita beriman, maka persaksikanlah, datangkanlah empat orang saksi di antara kalian. Kalau empat orang saksi itu bersaksi, maka hendaknya wanita-wanita yang berzina tersebut, ya, fa'amsikuhunna fil buyut. Tahan mereka, kurung mereka dalam rumah, hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Sampai uh, kematian datang kepada mereka atau sampai Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar untuk mereka. Nah, sebagian ulama menyebutkan ayat ini surah An-Nisa ayat 15 itu dihapus hukumnya ya dengan firman Allah uh, dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Karena ini kita bicara tentang apa? Ayat Al-Qur'an yang dihapus dengan sunnah, dengan hadis. Nah, jadi ayat ini dihapus hukumnya dengan uh, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam Khudu anni, khudu anni. Ambil dariku, ambil dariku. Pada Allah lahunna sabila. Sungguh Allah telah berikan jalan keluar untuk mereka. Al-bikru bil bikri jildu mi'atin. Nah. Eh, orang-orang yang masih lajang dari kalangan laki-laki maupun perempuan yang berzina itu dicambuk 100 kali wa tagribu amin dan diasingkan dari tempat tinggalnya selama satu tahun. Wasayyibu bisayyib dan orang yang sudah menikah jika berzina dengan uh, orang lain ini kalau mereka sudah e, pernah menikah, ini sudah kita sebutkan kemarin, as di sini ya, di sini adalah orang yang pernah menikah. Ya walaupun sudah cerai. Ya, jadi as itu bukan orang yang sementara dalam masa pernikahan, bukan. Umpamanya dia sudah menikah, kemudian dia cerai jadi duda atau janda, kemudian mereka berzina atau berzina dengan orang lain dengan dengan wanita lain atau laki-laki lain, maka yang sudah pernah menikah ini ya hukumnya adalah apa? jil al, eh, al jildu rajam dijilid eh, atau dicambuk dan di dirajam dirajam dilempar batu sampai sampai mati ini contoh yang pertama nah, nah contoh yang kedua yang disebutkan oleh sebagian para ulama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Allah berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyati in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan atas kalian jika salah seorang di antara kalian telah datang, ini sudah hampir mati, sudah dekat kematian padanya, hendaknya dia dan jika dia meninggalkan harta, maka hendaknya dia melakukan wasiat. Wasiat untuk siapa? Untuk anak-anak dan orang-orang dekatnya, kerabat karib kerabatnya. Nah, sebagian ulama menyebutkan ayat ini dinasikh, dihapus hukumnya. Ya, dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarisin tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris nah jadi oh, eh, ada orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya, yang berhak untuk mendapatkan warisan dari kalangan kerabat si mayit ya maka mereka-mereka ini kata Nabi SAW la wasiat li warisin tidak boleh mendapatkan wasiat jadi wasiat yang dilakukan oleh si uh, orang yang kaya tadi yang punya harta tadi yang hampir mati kalau dia berwasiat nggak boleh dia berwasiat untuk ahli warisnya. Nah, karena harta tersebut sudah ada eh, bagiannya untuk mereka. Nah, masya Allah taala. Ini contoh yang eh, kedua. Ya, hadis yang pertama tadi tentang rajam itu hadis sahih riwayat Muslim. Hadis yang kedua eh, tentang la wasiat li warisin itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah Rahimahullahu, rahimahumullah taala. Nah, ini contoh yang kedua. Baik. Walaupun contoh-contoh ini di, di, di, dikritik oleh uh, Syekh Muhammad bin Salih Al-Faimin rahimahullah taala dalam uh, kitab beliau ketika mensyarah Al-Usul bin Ilmi Al-Usul. Nah, contoh-contoh yang telah kita sebutkan itu saya ambil dari uh, kitab guru kami Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syafi'i hafizahullah taala dalam kitab beliau Syarah Al-Usul min Ilmi Usul. Nah, baik. Itu jenis yang kedua. Al-Quran dihapus hukumnya dengan hadis. Kalau yang pertama tadi Al-Quran, ayat Al-Quran dihapus dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, ayat Al-Quran dihapus dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, asal itu nasku sunnati bil Quran. Ya. Hadis Nabi ini sunnah Nabi SAW dihapus dengan ayat Al-Quran. Ya. Wa mithaluhu, contohnya naskhu naskhu istiqbali baitil maqdisi tsabiti bis sunnati. <coughs> istiqbal Ka'bah tsabiti biqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah surah al-baqarah ayat 144 nah sunnah dihapus uh, atau hadis dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihapus dengan ayat dalam Al-Quran. Contohnya, ya eh, menghadap kiblat ke Baitul Maqdis yang valid dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Ya, setelah itu dihapus hukumnya dengan apa? firman Allah dengan surah Al-Baqarah ayat 144 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman fawalli wajhaka syatral masjidil haram nah hendaknya engkau wahai Muhammad ya, menghadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram ya, Masjidil Haram ya, sekarang ya Ka'bah nah Masya Allah Ta'ala eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta, sangat ingin kalau sholat itu menghadap ke ke arah kiblat. Ini kiblat kaum muslimin sekarang, karena waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, Allah berfirman, "Qad nara taqallubu wajhika tapi sama." Sungguhnya kami telah melihat ya berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Ya, falan waliyannaka qiblatan tarduha. Sungguh kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang yang yang engkau sukai, yang engkau cintai, yakni ke arah ke arah Ka'bah. Nah, Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka hendaknya engkau memalingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi dulunya menghadap Baitul Maqdis awal awal datangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Sebagian mereka di antaranya Syekh Muhammad bin Salih al Thaimin rahimahullah, beliau menyebutkan waktu itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memang memang sangat menginginkan kalau uh, mereka itu menghadap ke ke kiblat. ini ke arah Ka'bah, ke arah Mekah, bukan ke arah Palestina Baitul Maqdis. Nah, tapi waktu itu ya di Madinah banyak orang-orang Yahudi. Jadi eh, asalnya beliau ingin taklif kulub ya, untuk melunakkan hati mereka, nah, untuk melunakkan hati mereka. Ternyata orang ya, orang-orang Yahudi ini orang-orang yang keras kepala, keras hati, dan itu tidak bermanfaat untuk mereka. Maka ketika Nabi SAW sangat ingin ber, uh, uh, kiblat dipalingkan ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada nara taqalluba wajhika sama." Kami melihat wajahmu wahai Muhammad ya bolak-balik menghadap ke langit. Nah, dan sungguh kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau ridhoi, yakni ke arah Ka'bah. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yakni ke arah Ka'bah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Nah, walaupun eh, disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagaimana yang disebutkan oleh eh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala Ibn Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya kiblatnya para anbiya itu sebenarnya ke arah ke arah Masjidil Haram. Nah, terus bagaimana kok bisa menghadap ke ke Palestina ke Baitul Maqdis? Kata beliau itu e, merupakan tahrifnya ahlul kitab. Tahrif penyelewengan yang dilakukan oleh ahlul kitab. Ya, kita ketahui bersama sebutkan dalam ayat yang lainnya ahlul kitab ya Allah sebutkan mereka itu Eh, selalu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka selalu mengubah ubah mentahrif, yang menyelewengkan eh, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari dari tempatnya. Nah, jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah beliau kitab Al-Usul min Al-Usul ya. Jadi para anbiya itu dahulu kiblat mereka satu yaitu Masjidil Haram. Nah, Dasarnya apa? Dia sebutkan dasarnya adalah firman Allah dalam surah Al Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguhnya uh, rumah yang paling pertama diletakkan untuk manusia adalah yang di Mekkah. Bakkah nama lain dari Mekkah yang berkah, mubarakah, yang diberkahi. Nah, ala kulli hal ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ini jenis yang ketiga dari jenis-jenis nasakh penghapusan hukum yakni sunnah Nabi atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihapus hukumnya dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang keempat, Ar-Rabi'u kata beliau, naskhu sunnati bis sunnati, penghapusan hukum dari hadis, ya, hukum dalam hadis dihapus dengan hadis yang lain. Wa eh, mithaluhu contohnya qauluhu ta'ala qauluhu sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum anin nabidi fil awiyah sesungguhnya aku larang kalian untuk uh, meminum an-nabid. An-nabid itu apa namanya? anggur ya, anggur yang di, disimpan dalam air dalam satu tempat ya. Dulu dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh minum anggur. Sekarang kata beliau fashrabu fiha fi ma syi'tum. Maka minumlah anggur itu sesuai yang dengan kalian inginkan. Wala tashrabu muskira dan jangan kalian meminum sesuatu yang memabukkan. Nah, perhatikan, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi awalnya dilarang minum minum uh, anggur yang diperam atau anggur yang diletakkan dalam air disimpan dalam satu tempat, ya kemudian nanti diminum. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Nah, setelah itu dihapus hukumnya boleh minum anggur itu. Nah, selama apa? Walata tashrabu muskir dan jangan kalian meminum sesuatu yang memabukkan. Jadi kalau kalau anggur itu memabukkan maka nggak boleh. Tapi kalau tidak memabukkan maka boleh. Contohnya kita minum jus anggur umpamanya, boleh atau tidak? Ya diperbolehkan. Nah, ini di antara salah satu contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, baik. Ada contoh hadis yang lainnya atau contoh yang lain seperti uh, dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kuntu uh, tadi hadis tentang Nabi itu dalam hadis sahih riwayat Muslim. Nah, dibikin pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang ziarah kubur. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum akhirah." Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala ketahuilah sekarang fazuruha ziarahi kubur-kubur itu. Nah, jadi menziarahi kubur itu diperbolehkan Nah, kenapa? Karena menziarahi kubur itu mengingatkan kalian kepada pada akhirat. Nah, nah makanya uh, sebagian para ulama menyebutkan beberapa adab-adab ya, yang harus diperhatikan oleh setiap muslim ketika ketika ziarah kubur. Nah, jadi ziarah kubur itu diperbolehkan. Yang nggak boleh itu disebutkan oleh para ulama adalah menentukan waktu-waktu tertentu ketika ziarah kubur ya, atau datang ke kuburan tertentu ya minta minta minta sesuatu di situ, minta keberkahan atau minta kesuksesan atau datang bawa sesajen, nah itu dilarang. Bahkan masuk dalam kategori perbuatan syirik kepada Allah, minta kepada penghuni kubur. Harusnya kita yang doakan dia, bukan kita minta kepada dia. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meminta hanya kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur. Penghuni kubur kita ziarahi, kita doakan dia. Ya, bukan untuk eh, kita datang di situ untuk meminta doanya atau meminta keselamatan darinya, bukan atau datang bawa sesajen atau yang semisal dengannya. Nah, ini adalah perbuatan syirik yang dilarang dalam dalam agama kita. Nah, kemudian terakhir kata beliau rahimahullah, hikmatun naskhi. Hikmah dari uh, eh, an-nasakh penghapusan hukum ini. Nah, lin naskhi hikamun mutaaddidatun. Dalam penghapusan hukum ini ada beberapa hikmah, ya, ada beberapa hikmah. Minha diantaranya Awalan yang pertama mura'atu masalihil ibadi bitasyri'i ma huwa anfa'u lahum fi dinihim wa dunyahum. Ya. Penjagaan terhadap maslahat-maslahat bagi sang hamba, bagi para hamba. Nah, dengan pensyariatan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka ya bermanfaat bagi dunia dan agama mereka Makanya para ulama menyebutkan semua yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mendatangkan mudarat. Nah, pasti mendatangkan mudarat. Jadi di antara hikmah penghapusan hukum ya untuk menjaga maslahat-maslahat bagi para hamba. Ya, dengan pensyariatan-pensyariatan yang disyariatkan oleh Allah yang mendatangkan manfaat untuk mereka manfaat, ya, maslahat untuk para hamba bagi dunia dan agama mereka. Makanya seorang hamba yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, dia mengamalkan syariat Allah, insya Allah dia akan mendapatkan manfaat, manfaat maslahat di dunia dan di akhirat. Nah, tidak ada kesuksesan ya di dunia dan di akhirat kecuali dengan mengamalkan agama Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini uh, hikmah yang pertama dalam hikmah penghapusan hukum. Hikmah yang kedua, at-tatawwuru fit tashri'i hatta yablughal kamalu. Nah, at-tatawwur uh, jenjang ya, berjenjangnya pensyariatan hingga sampai pada derajat kesempurnaan. Nah, jadi aw, di awalnya uh, seperti ini, lama-lama lama-lama lama ya dirubah hukumnya menjadi seperti yang sekarang di sholat ya awalnya dua rakaat semua sholat dua rakaat setelah itu eh, ditambah sesuai dengan yang eh, kita lakukan sekarang nah adapun di safar ketika safar maka tetap dua rakaat yang empat rakaat itu bisa dikosor menjadi dua rakaat nah demikian pula ikhwani eh, akhwati fil rahimani wa dalam contoh tatawur ini jenjang dalam pensyariatan itu yang paling sering disebutkan oleh para ulama seperti contoh pengharaman khamar. Khamar itu sesuatu yang memabukkan ya sesuatu yang memabukkan entah itu diminum ya yang, kalau dahulu diminum ya kalau dahulu diminum ya, khamar itu diminum kalau sekarang itu sudah berubah ya sesuatu yang memabukkan itu bukan hanya sekedar diminum saja nah terkadang bisa dengan cara disuntik ya, terkadang bisa dengan cara disedot dengan hidung atau dengan cara dimakan itu membuat dia mabuk ya kalau bahasanya orang-orang sekarang fly dia terbang ya Oh, mereka sering disebut dengan istilah on kalau dia sudah on ya dua fly terbang ya dia udah dia sudah merasakan sesuatu yang nikmat nah itu mabuk dia nah, ah, perkara seperti ini nggak ada disebutkan dalam Al-Quran ya seperti narkoba dan yang semisal dengannya apakah itu diharamkan kita, katakan iya diharamkan ya karena yang dilihat adalah taklilnya ya sebab apa namanya ah, pengharamannya atau uh, pengharamannya sebab pengharamannya adalah karena memabukkan ya jadi apapun bentuk namanya apapun bentuk kaifiatnya kalau dia memabukkan kalau perkara itu memabukkan maka hal tersebut diharamkan nah kita lihat contoh pengharaman khamar khamar itu ada jenjang pengharamannya ya. yang pertama dalam Islam khamar itu dia di, dibolehkan ya boleh untuk diminum karena mereka waktu itu suka minum khamar ya, orang-orang Arab jahiliyah dahulu nah, suka minum khamar disebutkan وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ nakhili wal anab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Surah An-Nahl ayat 67. Di antara uh, tamaratin nakhil, uh, buah dari pohon kurma, demikian pula anggur, ya. Kalian jadikan sesuatu yang uh, sakaran memabukkan, warizkan rezeki yang baik untuk kalian. Nah, ini awalnya. Tahap yang pertama. Kemudian datang tahap yang kedua. tahap kedua yang disebut oleh para ulama dengan istilah marhalatut ta'rid, singgungan, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khamar itu ada dosanya. Allah berfirman fihi ma ithmun kabirun wa wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dalam khamar itu surah Al-Baqarah ayat 219. Dalam khamar itu ada ithmun kabir. Nah, ada dosa yang besar wa manafi'u lin-nas dan ada manfaat-manfaat yang banyak untuk manusia dan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima sedangkan dosanya lebih besar daripada manfaatnya perhatikan ya. Allah sebutkan wa manafi'u linnas jadi dalam khamar itu ada ismun satu dosa sebutkan ismun ya dalam bentuk mufrad sedangkan manfaatnya Allah sebutkan manafi' ya, yakni manfaat-manfaat dalam bentuk jamak dalam bentuk plural ya jadi manfaatnya banyak sedangkan ismun disebut satu dosa dengan kata mufrad baik bersamaan dengan itu walaupun banyak manfaatnya akan tetapi dosanya lebih besar ya dibandingkan daripada manfaatnya nah jadi ini sudah mulai disinggung ya maka orang-orang yang berakal kalau memperhatikan hal, hal ini ya ya walaupun khamar bermanfaat tapi itu dosanya lebih besar umpamanya nah ya harusnya dia tinggalkan ya harusnya dia tinggalkan. Ya. Akan tetapi ya, waktu itu belum diharamkan total waktu itu. Ya, ini di jenjang yang kedua. Jenjang yang berikutnya masuk dalam jenjang taukid, merhatu taukid. Diharamkan ya e, dalam waktu tertentu seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43 Allah berfirman ya ayuhan ya latina amanu la taqrabus salata wa antum sukara wahai orang-orang beriman jangan mendekati sholat. Ini janganlah kalian melaksanakan sholat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. <coughs> nah, jadi larangan untuk mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Ya, jadi dalam dalam waktu waktu sholat itu nggak boleh mabuk. Ya. Kalau dia mabuk, ya masuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana kalau dia mabuknya jauh dari waktu sholat? Umpamanya waktu zuhur jam 12, dia mabuknya dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Boleh atau tidak? Nah, waktu itu masih marhalah tauhid, marhalah yang ketiga itu masih diperbolehkan. Setelah itu datang jenjang yang keempat. Ya, marhalah pengharaman selama-lamanya, eh, pengharaman total selama-lamanya disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan." Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, al-maisir, judi wal ansab dan undi nasib atau uh, eh, wal azlam rijisun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun itu merupakan amalan syaitan ya merupakan najis ya, sesuatu yang menjijikkan sesuatu yang kotor najis dan termasuk amalan syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun hendaknya kalian menjauhinya Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, jadi perhatikan Allah sebutkan la'allakum tuflihun. Jangan dekati khamar. Ya, betapa banyak orang-orang yang meminum khamar dia ya mendapatkan kejelekan-kejelekan ya disebabkan karena minum khamar. Ya, dia bunuh orang karena dia mabuk. Ya, dia main perempuan karena dia mabuk. Ya. Dia pukul orang karena dia mabuk. Ya. Hilang HP-nya karena dia mabuk hilang barangnya karena dia mabuk. Dalam kondisi mabuk dia dirampok dan segala macam ini ya banyak hal-hal yang seperti itu terjadi. Nah, dan khamar ini adalah ummu syar. Ya, induk dari segala kejelekan. Ya, apa apapun namanya. Ya, apapun namanya. Kalau itu memabukkan nggak boleh. Mau dinamakan uh, anggur ya, atau mau dinamakan Eh, minuman pria sejati atau mau dinamakan tuak atau apapun namanya kalau itu sesuatu yang memabukkan maka diharamkan dalam agama Islam ya kita sebagai seorang muslim yang memeluk agama Islam harus komitmen ya berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Islam menjauhi khamar dan tidak meminum meminum khamar atau uh, tidak uh, mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan selain khamar ya minuman-minuman yang memabukkan masuk dalamnya makanan-makanan uh, atau perkara-perkara yang memabukkan seperti narkoba atau yang semisal dengannya. Itu adalah perkara yang diharamkan dalam Islam. Baik, itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga kata beliau, ikhbarul mukallafina bi isti'dadihim li qabul at-tahul min hukmin min hukmin hukmin ila ila akhar wa ridahum bidzalika. Di antara hikmah pensyariatan adanya penghapusan hukum ya, ikhtibarul mukallafin, ujian bagi al-mukallafin. Mukallafin ini para hamba yang di, yang yang yang terkena beban syariat. Ya. Ujian bagi mereka agar mereka mempersiapkan untuk mempersiapkan diri untuk menerima at-tahawul, perubahan-perubahan dalam hukum, satu hukum ke hukum yang lainnya. Nah, supaya mereka siap dan ridho dengan hal tersebut. Ya. Nah. Jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari dari Allah. Apakah kita sudah siap menerimanya? dan kita ridho dengan apa yang telah Allah syariatkan atau tidak. Nah, yang terakhir kata beliau yang keempat, ikhtibarul mukallafina bi qiyamihim bi wadhifati syukri idza kana an-naskhu ila akhaffin ila ila ila akhaff. Nah, wa wadhifatu sabri idza kana an-naskhu ila athqal. Nah, ila, eh, kata beliau yang ke, hikmah yang keempat adalah ujian untuk para mukallaf yakni para hamba yang terkena beban syariat ya untuk melakukan ya biwadi pati syukur ya, kewajiban untuk bersyukur kepada Allah kalau penghapusan hukum itu ila akhaffa ya menuju kepada sesuatu yang uh, lebih ringan jadi awalnya berat setelah itu menjadi ringan nah berarti kita harus bersyukur ya atau sebaliknya kewajiban untuk bersabar idza kana nasxu ila athqal ya kewajiban untuk bersabar jika penghapusan hukum itu menuju kepada yang berat. Yang tadinya ringan dihapus hukumnya, kemudian ada hukum baru yang lebih berat, maka kita harus bersabar. Nah, itulah uhik di antara hikmah-hikmah adanya pensyariatan penghapusan hukum ya dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah taala. Ya, jadi eh, kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita rasakan ringan ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan sami'na wa ta'na. Demikian pula ketika kita mendapatkan sesuatu yang berat ya, kita katakan sami'na wa ta'na dan kita harus bersabar. Nah, maka itulah orang mukmin yang hakiki disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mu'minun ayat 71 Allah berfirman, walawit walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum la fasadatil la fasadatil la fasadatil nah walau walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadatil la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Nah. Masyaallah taala. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan kalau seandainya syariat yang disyariatkan itu azqal fa alaihi dari sesuatu yang ringan menuju ke perkara yang berat. Nah, maka dia harus bersabar. Nah, dan dia mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, maka seorang mukmin ya, orang yang mengikuti petunjuk bukan yang mengikuti hawa nafsunya kata beliau. Ya. Adapun kalau dia ikuti hawa nafsunya, ya, kalau sesuatu yang ringan ya, dia akan terima. Sedangkan kalau dia ikuti sesuatu yang berat maka dia akan kalau kalau Eh, syariat tersebut berat baginya maka dia akan tinggalkan. Nah, kayak seperti ini kata beliau bukan mukminnya hakiki. Kemudian beliau bawakan hadis atau ayat Nabi uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 71, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum." Kalau seandainya hawa nafsu hawa nafsu mereka itu mengikuti kebenaran atau uh, jika seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, lafasadatil lafasadatis samawatu wal ardu wa man fihinna maka akan rusaklah langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, artinya ya, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran. Nah, entah itu e, sesuatu yang ringan bagi kita atau mungkin agak sedikit berat atau mungkin berat bagi kita, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebenaran yang wajib diikuti. Ya. Jadi bukan kebenaran, ya syariat yang Allah syariatkan itu kebenaran kita ikuti kebenaran, bukan kebenaran ikuti kita. Jadi hawa nafsu kita itu harus tunduk kepada kebenaran, bukan kebenaran yang harus ikut dan tunduk pada hawa nafsu. Makanya boleh sebutkan ayat dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna." Nah, kalau seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka, maka akan rusaklah, ya, akan hancurlah langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. wallahu taala alam ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dikumpulkan dalam surganya